Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya juga sangat hitam. La yuro alaihi atharu safar. Tidak kelihatan dia baru saja musafir, bepergian. Wala ya'rifu min ahadun dan tidak seorang pun di antara kami yang tahu. Inilah potong hadis yang telah kita jelaskan pada beberapa majelis yang lalu. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya yaitu hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi sehingga dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi. Wawadha'a yadaihi ala fakhidaih. dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Penggalan daripada hadis ini menunjukkan yaitu dalalatun ala wujubit tawqiri majlisil ilmi wa julus baina yaday ahli ilmi bi adabin wa khusyu'in ini menunjukkan wajibnya menghormati majelis ilmu dan duduk di hadapan ahlul ilmi dengan adab dan dengan penuh perhatian. Haitsu jaa fi hadis Abi Dzar wa Abi Hurairah. Di mana tercantum dalam hadis Abi Dzar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, "Inda Nasa'i yang diriwayatkan oleh Imam Nasai qala mereka berdua berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahraini ashabihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara para sahabatnya, fayaji'ul gharib fala yadri ayyuhum hatta yas'al. Tiba-tiba datanglah orang asing dan tidak diketahui siapa dia. Dan tidak diketahui dan mereka tidak mengetahui siapa orang asing ini. Hatta sa'ala hingga orang ini datang bertanya menanyai beliau. Fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an naj'alahu majlisan ya'rifu al-gharib idza atahu fabayyana lahu duka fabanaina lahu dukanan min tin kana yajlisu alaih Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah duduk di hadapan para sahabat, yaitu bersama para sahabat, apabila datang orang asing, dia tidak mengetahui mana Rasulullah. Ya. Kalau datang orang asing ke majlis Rasulullah, dia nggak tahu. Mana yang Rasulullah? Mana yang Muhammad? Hatta yas'al hingga dia bertanya. Di antara kalian ini mana yang namanya Muhammad? Mana Rasulullah? Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat-sahabatnya, di hadapan para sahabatnya sehingga seorang yang datang yang belum pernah mengenal Rasulullah tidak mengetahui yang mana yang Rasulullah. Karena tidak ada terlihat perbedaan antara para sahabat dan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali setelah dia ditanya, setelah dia bertanya kepada para sahabat yang hadir, mana yang disebut, mana yang Rasulullah. Kemudian kami minta kepada Rasulullah supaya kami buat untuk Rasulullah tempat khusus. Disitulah beliau duduk. Gunanya untuk apa? Agar apabila datang orang asing, dia tahu, inilah Rasulullah tanpa bertanya-tanya. Kemudian kami bangunkan untuk beliau, kami buat untuk beliau dukanan. Dukanan itu tempat, dukanan nyetin tempatnya agak sedikit tinggi. Jadi tempat khusus Rasulullah dibuatkan pada tempat yang sedikit tinggi dibandingkan yang lainnya. Dan khusus di situ khusus untuk Rasulullah SAW. Wa inna lajulusun, lajulusu wa Rasulullah SAW fi majlisihi ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah dan beliau di tempat duduknya, tempat duduk ini, tempat duduk setelah di, dibuatkan khusus untuk beliau. Id balarojulun rajulun ahsanan nasi wajahan. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang wajahnya cam, tampan. waat atyabun nasrihan dan menyebarkan aroma wangi. Wakaan ka'anna thiyabuhu lam yamasuh danas dan sepertinya bajunya juga tidak belum tersentuh kotoran. Hatta salam fi tarfil basat hingga dia mengucapkan salam di pinggir bisot. Bisot ini tikar ya ataupun karpet. Dia berkata, "Assalamu alaikum ya Muhammad." Salam atasmu wahai Muhammad. Farudda alaihi salam, farudda alaihi salam. Dan Rasulullah SAW pun menjawab salamnya. Qala udunu ya Muhammad. Kata laki-laki ini mendekatlah wahai Muhammad. Qala adunuhu. Kata Rasulullah dan aku pun mendekati laki-laki itu. zala yaqul udunu miraron. Laki-laki tersebut kembali mengatakan mendekatlah wahai Muhammad. Wa yaqulahu udunu. Dia katakan dekat mendekatlah hatta wada'a ayadahu ala rukbatayhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hingga laki-laki tersebut meletakkan kedua tangannya kedua tangannya di atas kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Sebagaimana yang telah kita jelaskan, menunjukkan bagaimana uh, seorang yang datang ke majelis ilmu, ke majelis-majelis taklim, ya, dia datang dengan kondisi yang baik, ya, dengan pakaian yang baik, dengan pakaian yang rapi, memakai minyak wangi, dengan rambut yang tersisir dan seterusnya. Kemudian kita lihat ketika terjadi dialog antara Jibril dan Rasulullah SAW, para sahabat memperhatikan dengan sangat seksama. Memperhatikan dengan sangat seksama. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu menghormati majelis taklim. Ya, tidak ada di antara mereka yang main bermain-main sendiri ataupun me memiliki kegiatan sendiri di dalam majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana para sahabat menghormati majelisnya Rasulullah. Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahaba radhiyallahu anhum idza jalasu ila nabi atraku ka'annama ru'usihim at-tayr. Para sahabat apabila duduk di hadapan Rasulullah atraku mereka menundukkan kepalanya dan tenang seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menunjukkan bagaimana tenangnya para sahabat. Seolah-olah kalau ada burung bertengger, maka burung tersebut tidak akan akan lari. Ini menunjukkan bagaimana tenangnya para sahabat di dalam majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu mimbar." bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar. Fakal kemudian beliau bersabda, Inna ma'aksha alaikum ba'di ma alaikum min barakatil ard. Sungguhnya satu hal yang paling aku takutkan kepada kalian setelahku nanti yaitu apabila seluruh keberkahan langit, seluruh keberkahan bumi dibukakan untuk kalian. Artinya masyarakat menjadi makmur Eh, hasil-hasil tanaman melimpah ruah dan seterusnya. Tsumma dzakara zahrata dunya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kenikmatan dunia. Fabada bi hidahima wa sanna bil ukhra. Kemudian beliau sebutkan satu-satu satu persatu. Faqama rajulun. Kemudian berdirilah seorang laki-laki faqala dan berkata, "Ya Rasulullah, awayatil khair bisyar?" Apakah ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan muncul zaman kejelekan. Fasa kata anhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun diam, belum menjawabnya. Fakulna yuhi yuha ilaih. Kami katakan mungkin beliau sedang mendapatkan wahyu. Fasa kata nas anna ru'usihi mutair. Dan orang-orang pun diam seolah-olah di atas kepala mereka itu ada ada burung. Jadi para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum eh, Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung, ini menunjukkan bagaimana seksamanya, khusyuknya dan uh, tenangnya para sahabat ketika berada di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai orang Arab mengungkapkannya seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Itu berarti apa? Bahkan berarti menunjukkan bahwa mereka juga tidak bergerak. Hmm. Saking dia tenang ya tidak bergerak. Seolah-olah kalaupun ada burung, seolah-olah ada burung di atas kepala mereka. Jadi kalau burung bertengger di kepala mereka, burung tersebut tidak akan lari. Hmm. Menunjukkan sangkin tenangnya para sahabat di majelis Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wakala Ibnu Ambari berkata Ibnu Ambari, kauluhum adapun uh, Perkataan mereka julasa'u fulani ka'annama ru'usihim at-tayru fi hadani qawlan. Ucapan orang Arab yang mengatakan uh, eh, majelis si fulan seolah-olah di atas kepala mereka ada burung itu ada dua makna. Pertama, al makna annahum yaskununa wa la yataharrakun. Arti pertama, ya makna pertama, mereka tenang dan tidak bergerak-gerak. Nah, begitu. Jadi tenang begitu, tenang dengan menundukkan kepalanya tenang, tidak bergerak-gerak. Bukan tidur ya. Bukan tidur. Wa yughudduna absarahum dan menundukkan pandangannya. Wa tayru la yaqa illa 'ala sakin. Dan burung tidak akan mungkin menghinggap, tidak akan mungkin hinggap kecuali di tempat yang yang tenang. Wa yuqalu rojulin idakana idza kana haliman wuquran oleh karena itu dikatakan kepada orang seorang laki-laki yang bijak dan tenang, innahu lasakinu tair lasakinu tair. Sesungguhnya orang ini tempat bertenggernya burung. Ini ungkapan ya, ungkapan yang menunjukkan ungkapan yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang tenang aika anna ala ala ra'si tayr lisukunihi yaitu seolah-olah di atas kepalanya itu ada burung karena sangkin tenangnya laki-laki tersebut. Ini pendapat pertama, pendapat kedua. Makna kedua, annal asla fi qaulihim ka'annama ala ru'usihim bahwasanya asal dari ucapan orang-orang Arab seolah-olah di atas kepala mereka ada burung adalah anna Sulaimana ibnu Daud, anna Sulaimana bin Daud kana yaqul rih akillini bahwasanya Sulaiman bin Daud berkata kepada angin akillini bawalah kami walitairi azillani azillina akillina wa walitairi aki azillina dan kepada burung dia katakan naungi kami fatukilluhu wa ashabuhu rih maka Sulaiman dan para sahabatnya dibawa oleh angin. Watudhilluhum at dan dia dan mereka pun dinaungi dinaungi oleh oleh burung. Dalam satu riwayat disebutkan bagaimana cara angin membawa membawa Sulaiman dan para sahabat-sahabatnya, ya. Sulaiman alaihissalam menyediakan sebuah karpet yang sangat besar. Menyediakan karpet yang sangat besar. Kemudian Eh, Tentara-tentara beliau dari golongan jin dan manusia duduk di atas karpet tersebut dan datang angin bertiup dari bawah karpet dan membawa karpet tersebut ya seperti Aladin lah begitu uh, ya tapi itu kan karpetnya yang terbang bukan angin ini angin yang membawa dan burung menaungi menaungi Sulaiman dan bala tenteranya Wa kana ashabu yaghudduna absarahum hebatan lahu wa 'idhaman. Dan para sahabat-sahabat Nabi Sulaiman menundukkan pandangannya karena segan dan hormat terhadap Nabi Sulaiman. Wa yaskununa wa la yataharrakun. Mereka tenang, tidak bergerak-gerak. Ah, begitu. Tenang dan tidak bergerak-gerak. Wa la yatakallamuna bi syai'in illa ayyas'aluhum fayujibu. Mereka tidak berbicara, ya, tidak berbicara satu patah kata pun kecuali jika Nabi Sulaiman yang menanya mereka dan mereka yang menjawab. Faqila liqaumin idza saqatu idza idasa idza sakanu oleh karena itu dikatakan kepada kaum satu kaum apabila mereka tenang hum ulama wal qurra mereka adalah para ulama dan qurra dan qori pakan nama ru'usihim at-thair seolah-olah di atas kepala mereka ada burung tasbihan li ashabi Sulaiman alaihi salam sebagai uh, apa namanya uh, penyerupaan terhadap terhadap uh, sahabat sahabat sahabat Nabi Sulaiman. Jadi asal kata wakaan nama ru'usihim at seolah-olah di atas mereka di atas kepala mereka itu ada burung asalnya dari sahabat-sahabat Nabi Sulaiman yang mereka Eh, apa namanya menghormati dan mengagungkan Nabi Sulaiman, segan terhadap Nabi Sulaiman dan di atas mereka ada ada burung. Hmm. Jadi bagi uh, satu kaum yang tenang, yang tenang, tentram ya dan uh, khusyuk mendengarkan uh, apa namanya guru mereka orang seperti ini diungkapkan dengan kalimat seolah-olah di atas kepala mereka ada burung sebagaimana ungkapan terhadap sahabat-sahabatnya Nabi Sulaiman. Kita lanjutkan. Wa kana ba'du sahabah radhiyallahu anhum la yanzuru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa lamam illa illa lamaman. Dan sebagian sahabat Rasulullah tidak berani melihat wajah Rasulullah kecuali hanya sekilas saja. Mengapa? Wa dzalika 'idhaman lahu dikarenakan penghormatan mereka terhadap Rasulullah. Jadi nggak nggak berani menatap wajah Rasulullah. Itu sebagian sahabat. Li'annahu yatruku idza jalis jalis li'annahu yatru yatruku idza jalisu idza idza jalasahu hatta law arad law arad si aradathu eh, law aradtahu ayyasifa law aradtahu ayyasifa rasulullah lama stata eh, karena waktu itu Ya, mereka menundukkan kepalanya ketika Rasulullah berada di majelisnya. Sampai-sampai kalau kamu minta pada mereka coba sebutkan bagaimana ciri-ciri wajah Rasulullah, mereka tidak sanggup. Karena apa? Karena mereka sebagian mereka tidak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Berkata Abdurrahman bin Shuma bin Syumasah Al-Mahri. Katanya, hadarana Amr bin As wa huwa fi fi siyaqihil maut. Kami menjenguk Amr bin As yang pada saat itu sedang sakatul maut. Fabaka tawilan. Pada saat itu dia menangis tersedu-sedu, lama nangisnya. Fa Fahawwala wajahu ilal jidar dan dia mengarahkan wajahnya ke dinding. Faja'ala ibnu yaqul Kemudian anaknya berkata, "Ya abata, ama basyaraka Rasulullah bikada." Ama basyaraka Rasulullah bikada. Wahai ayahku, bukankah Rasulullah telah memberimu kabar gembira dengan ini? Artinya Rasulullah telah memberi kabar gembira bahwa Amr bin As akan masuk ke dalam surga. Jadi kata anaknya, "Wahai ayahku, mengapa Anda menangis terseduh-seduh?" Padahal Anda sudah diberitahu Rasulullah bahwasanya Anda termasuk salah satu salah seorang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi mengapa Anda menangis? kata anaknya. kala kemudian uh, Abdurrahman bin Sumama Sumasah berkata, Pak balawiyajihi fakola Kemudian dia pun menghadap anaknya dan berkata, Inna Abdullah ma nu'iddu syahada alla ilaha illallah. Sungguhnya satu hal yang paling baik satu hal yang termasuk satu hal yang paling baik yaitu syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa inni qad kuntu ala atbakin salasin kata Amr bin As sungguh dahulu aku berada dalam tiga tiga keadaan tiga kondisi pertama laqad ra'aituni ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulullah minni pada kondisi pertama sungguhnya aku melihat bahwasanya aku bahwasanya aku melihat diriku uh, sungguh aku melihat diriku pada saat itu pada kondisi yang pertama ini tidak ada seorang pun yang lebih aku benci melainkan Muhammad. Ini kondisi dia yang pertama. Wa anna eh, wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu sampai-sampai tumbuh tekad pada diriku seandainya mungkin maka akan aku bunuh si Muhammad. Ini pada kondisi pertama. Sangkin bencinya kepada Muhammad, sangkin bencinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau mutu ala tilkal hal lakuntu min Seandainya aku meninggal, meninggal pada pada kondisi seperti ini, tentu tidak diragukan lagi aku termasuk penduduk neraka. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua. Falamma ja'alallahu Allah al-Islam fi qalbi ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberiku hidayah, aku mendatangi Rasulullah Sallam. Fakultu dan aku katakan, "Absid yaminaka, fala ubayuka fabasata yaminahu." Aku berkata kepada Rasulullah, eh, "Berikan tanganmu, tangan kananmu karena aku akan membayatmu. Kemudian beliau pun memberikan tangannya. Qala faqabattu yadai, faqabattu yadai. Kemudian setelah beliau mengulurkan tangannya, ya aku menarik tanganku kembali nah, jadi ketika ketika Amr bin As datang kepada Rasulullah dia mengajuk meng, meng, meng, meng, apa, mengulurkan tangannya ulurkan tanganmu wahai Muhammad ya Rasulullah aku akan membaiat ketika Rasulullah mengulurkan tangannya dia menarik tangannya kembali kata Rasulullah malah kayak Amr kenapa kamu ini ya Amr Rasulullah heran tadi dia suruh mengulurkan tangannya Begitu Rasulullah mengulurkan tangannya, dia tarik tangannya. Dia tarik tangannya sendiri. Kultu Arab an ashtarid. Aku mau Anda memenuhi syarat. Jadi ketika dia membayar Rasulullah, dia ingin Rasulullah memenuhi syarat dia. itu bimada? Apa syarat yang kamu ajukan? Kultu, aku katakan ayah ghafiroli. Syaratku adalah syaratnya aku masuk Islam bahwasanya Anda menjamin aku akan diampuni. Nah, itu saja syaratnya. Qala kata Rasulullah, "Ama alimta annal Islam yahdamu, yahdumu maka naqablahu?" Tidakkah kamu tahu bahwasanya Islam akan me, akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Wa annal hijrata tahdumu ma kana qablaha dan hijrah pun akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdamu yahdumu ma kana qablahu dan ibadah haji juga menghabuskan dosa sebelumnya. Kemudian apa kata Amr bin As? Wa ma kana ahadun ahadun ahabba ilayya min Rasulillahi wala wala ajalla fi ainihi minhu. Semenjak itu tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dan lebih aku hormati melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla minhu lahu. Dan pada saat aku pada saat itu aku sa sampai tidak sanggup menatap wajah Rasulullah. Walau sa'atu an asifahu ma atiku ma tuh. Seandainya kamu bertanya kepadaku bagaimana wajah Rasulullah, tentunya aku tidak akan sanggup. Li'anni lam akun amla ainayya Karena aku tidak pernah melihat menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau mutu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahlil jannah. Seandainya ya, seandainya aku mati pada kondisi seperti itu, tentu tidak disangsikan lagi, aku harapkan aku termasuk penduduk surga. Jadi ini kondisi dia pada yang kedua. Jadi yang pertama, tidak ada seorang pun yang lebih dia dia benci melainkan Rasulullah pada kondisi kedua tidak ada seorang pun yang lebih dia cintai selain Rasulullah. Kemudian Tumma online asya ma adri ma hali fiha. Kemudian kami pun telah melakukan berbagai macam hal dan kami nggak tahu bagaimana keadaan setelahnya. Faida an amut, faida an mutu, farayus, farayus, eh, farayus hebuni nahiatan walanaron. Seandainya aku mati nanti, maka janganlah aku diiringi dengan ratapan dan api. Faida dafantumuni fashunnu alayya turaban shan alayya turaba shannan. Apabila kalian telah selesai mengebumikanku, maka taburkanlah uh, eh, tanah di atasku. Summa aqimu haula qabri qadramatun ma jazuran wa yuksamu lahmuha hatta asta'nisu bikum wa anzuru madza uraji'u bihi rasul rabbi. Kemudian jangan kalian langsung pergi, tapi berdirilah sebentar, sejenak, yaitu selama menyembelih unta dan membagi-bagikan membagi-bagikan dagingnya. Jadi lama lama berdiri di situ seperti menyembelih unta dan membagi-bagikan dagingnya. Itu berapa lama kira-kira? Hah? Ada satu jam, setengah jam gitu. Ya tergantung orangnya yang menyembelih. Ya. Wa anzuru madza uraji'u bihi rasul rabbi supaya aku melihat apa yang akan eh, apa yang akan ditanya oleh utusan Robku. Nah, hadis yang panjang ini, hadis yang panjang ini menyebutkan bagaimana menyebutkan bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan uh, menghormati majelis majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Kita lihat para tabiin. Dari Mughirah berkata, "Kunna nuhabu Ibrahim kama yuhabul amir." Dari Mughirah Sesungguhnya kami menghormati Ibrahim sebagai sebagaimana menghormati pemerintah. Jadi para sahabat pada saat itu para tabiin yang mereka menghormati para ulama pada zaman mereka seperti menghormati pemerintah. Bahkan pemerintah pada saat itu sangat sungkan terhadap para ulama. Contohnya seperti Imam Malik, ya. Seperti Imam Malik, gubernur Madinah pada saat itu, ya, yang Imam Malik berada di uh, di Madinah Gubernur Marina sendiri tidak berani menatap Imam Malik, tidak berani sembarangan uh, tidak berani sembarangan terhadap Imam Malik. Karena apa? Karena masyarakat lebih menghormati Imam Malik dibandingkan dibandingkan pemerintah gubernur pada saat itu. Dari Ayub kan rajulnya jilisu ilal hasani salah hasinin fala yas'aluhu an syai'in hibatan lahu. Dari ayuk ada seorang laki-laki yang duduk di majelisnya Hasan, Hasan Al-Basri selama tiga tahun. Selama tiga tahun ini dia tidak pernah bertanya satu soal pun karena saking segannya. Tiga tahun dia duduk tidak pernah bertanya, mau bertanya sungkan, segan. Karena apa? Saking hormat dia terhadap Abu Ayyub, terhadap Hasan Al Basri. Dari Abdurrahman bin Harm ibnu Harmalah Al Aslami dia berkata, maka na insanun yajtari'u ala Sa'id bin Musayyib yas'alu an syai'in hatta yasta'dzinuhu kama yasta'dil amir. Katanya tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib kecuali dia minta izin dulu. Ustaz, kalau gitu apa? Syekh, saya izin bertanya boleh enggak? <laughs> Kalau boleh dia bertanya, kalau enggak <laughs> itu sudah. Jadi, tidak ada orang yang bertanya gitu. Sangkin apa? Sangkin menghormati Sa'id bin Musayyib. Jadi tidak ada seorang pun yang berani-beranian bertanya satu masalah kepada Sa'id bin Musayyib kecuali dia minta izin dulu. Sebagaimana mereka minta izin kepada pemerintah. Nah, begitu. Ya, kalau antum misalnya mau bertemu dengan Kepler misalnya, Pak, saya mau datang ini boleh nggak kan begitu? Atau be, apa namanya? Uh, ya kepada para pejabat kan nggak mungkin kita datang kita datang langsung nyelonong begitu tidak akan diterima. Antum harus datang sesuai dengan nomor urut kan begitu atau ngambil nomor urut dulu baru tunggu tunggu dipanggil kan begitu jadi ketika dia mau datang bertanya satu satu hal tidak bisa datang begitu saja tetapi minta izin dulu boleh nggak bertanya datang gini gini kalau nggak ya sudah berarti tidak tidak datang berkata Ibnu Khayyat yamdahu Malik bin Anas tahu saya ini ya kemudian gini Kemudian dari Asim. Kemudian dari Abi Asim kalau dia berkata kunna inda Ibnu Aun. Ketika kami berada di majelisnya Ibnu Aun. Wa huwa pada saat itu dia sedang meriwayatkan hadis. Famar Robina Ibrahim bin Abdurrahman bin Hasan fi markabihi. Kemudian melintaslah Ibrahim bin Abdurrahman bin Hasan pada saat itu imam dia. Dia sebagai khalifah. Ya. Pada saat itu dia sebagai khalifah. Sementara sahabat-sahabat ataupun murid-murid Ibnu Aun berada di majelisnya. Ya, kalau kita misalnya lagi duduk di majelis, tiba-tiba lewat SBY gimana? Hah? Ya, satu kampus kan begitu. Meninggalkan majelis. Jadi, Fama jasara ahadun an zuro ilaihi. Tidak ada seorang pun yang berani menoleh ke Ibrahim. Ya namanya ada apa namanya? Khalifah, presiden lewat di samping masjid, ya, di samping majelisnya Ibnu Aun. Namun murid-muridnya tidak ada satupun yang menoleh ke ke pejabat tadi, ke presiden ataupun khalifah yang lewat. Fadlan ayyaku mahibatan li Ibnu Ain. Apalagi sampai berdiri meninggalkan majelisnya sebagai karena sangkin hormatnya terhadap Ibnu Aun. Ah, jadi demikian para wahai rahimanallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bagaimana majelis ilmu pada saat itu merupakan majelis yang sangat terhormat. Lebih terhormat dibandingkan para para pejabat, para penguasa-penguasa. Kalau sekarang jangan pejabat, topeng monyet aja kalau lewat sudah bubar kan begitu majelis. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan uh, kaum muslimin itu tidak mengetahui bagaimana uh, bagaimana berharganya majelis majelis ilmu, ya, bagaimana cara menghormati majelis majelis ilmu. Kemudian dari Al Hasan dia berkata, karena rajulu yatlubul ilma fala ya fala yalbith fala yalbithu ayyura dhalika fi khushu'ihi wa hadyihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi seorang laki-laki yang menuntut ilmu penuntut ilmu ataupun santri ya dia dapat diketahui dari apa dari khusyuknya dari konsentrasinya dari tingkah lakunya dari lisannya dari matanya dan dari tangannya jadi seorang penuntut ilmu itu bisa dibandingkan ataupun bisa dibedakan dengan yang lain-lainnya. Dari ketenangan dia dalam berjalan, dari tangannya, dari matanya, kan begitu. Wah, ini penuntut ilmunya. Dibandingkan yang lain-lainnya mungkin kalau dia berjalan ke pasar itu jawatan matanya ke sana kemari, lasak sekali, ngobrol sana kemari kan begitu teriak-teriak, lari-lari, jingkrak-jingkrak kan begitu. Ya. Kadang-kadang yang hampir tidak bisa dibedakan mana yang ikut ngaji, mana yang tidak, kan begitu. Tapi kalau pada zaman dahulu dapat dibedakan ini ini orang pengajian, ini orang talabul ilmi, ini orang ashabul hadis. Dari mana? Dari lisannya, ngomong nggak sembarangan, dari tangannya. Ya jadi tangannya nggak apa namanya? Tidak gerayangan sana kemari, nggak lasa, ya. Nggak lasa. Matanya juga begitu, tenang, terlihat tawadu dan seterusnya. Kemudian para khafiddin rahimanallahu wa iyyakum dari Ahmad bin Sofyan Al-Qattan. Karena Abdurrahman bin Mahdi la yutahaddatsu fi majlisih. Abdurrahman bin Mahdi ya, Abdurrahman bin Mahdi tidak membolehkan seorang pun berbicara di majelisnya. Wala yubri Ufi qalam dan tidak ada tidak dia tidak ada seorang pun yang berani meraut pensilnya. Jadi ketika majelis taklim pensil begitu. Tidak ada. Wala yutabassamu ahadun, tidak ada seorang pun yang berani senyum. Wah, ini hebat ini majelisnya. Fa in tahaddatha aw bara'a qalam saha wa labisa 'alaihi wa Kalau ada seorang saja yang berbicara dengan kawannya atau seorang yang meraut penanya ya dia akan berteriak, "Eh!" Hey! gitu, diam. Kemudian diambil sendalnya dan pergi. Jadi kalau majelisnya demikian ribuan orang, ya, ada seorang saja yang ngomong, udah, diam. Kan begitu? Ambil sandalnya pergi. Begitu. Karena apa? Karena yang dia berikan merupakan satu ilmu dan sangat berharga. Makanya orang tidak berani. Kalau seandainya ada saja yang buat kesalahan, ya, ada saja yang buat kesalahan, dia akan akan pergi yang lain akan merasa merasa rugi kan begitu. Kalau sekarang kan nggak mau libur 3 bulan 4 bulan nggak masalah kali. <laughs> ya mau pergi usahanya juga nggak masalah kali <laughs> ah begitu jadi demikian kita lihat bagaimana para para ulama-ulama kita dahulu menghormati majelis-majelis ilmu sampai senyum pun nggak boleh ya nah di sini senyum nggak ada seorang senyum senyum ya pergi dia <laughs> ada seorang senyum pergi dia ambil sendalnya dia pergi udahlah kan begitu ada seorang ulama yang bernama Amash Seorang ulama yang bernama Amas. Amas itu matanya buta atau kabur. Amas ini punya kebiasaan setiap dia setiap punya kebiasaan meludah di sebelah kanan, eh, sebelah kiri, berarti atau sebelah kanan. Eh setiap kali dia berbicara dia meludah sebelah kiri atau sebelah kanan lah begitu. Oleh karena itu dan dia tidak suka ada seorang yang bergerak ataupun ataupun berbicara di di majelisnya. Makanya tidak ada yang berani duduk di sebelah kanannya. Kenapa? Karena nanti kena dihujani ludah. kan begitu, karena akan dihujani ludah. Jadi yang sebelah kanannya kosong, yang lainnya begitu. Ada seorang murid baru duduk, ditengoknya tempat kosong. Nah, seorang murid baru duduk dan diduduknya tempat di tempatnya dilihat ada tempat kosong, duduklah dia di sebelah tempat biasa di diludahi oleh akmas Makanya setiap sana nah begitu ya, dia pun meludah ke sebelah kanan ke tempat orang yang baru tadi dia nggak tahu bagaimana kebiasaan Amash. Amash ini kan tidak melihat, tidak melihat. Makanya murid-murid Amash yang lain mengeri tenang-tenang begitu. Jangan kamu pergi kalau kamu bergerak dia <laughs> akan pergi keluar, akan meninggalkan majelis. Jadi murid-murid yang lain tanpa sepengal Amash memberi isyarat kepada pemuda ini supaya udah tahankan dulu <laughs> begitu ya tahankan dulu karena kalau kamu bergerak Akmas akan marah dan pergi meninggalkan majelis makanya laki-laki itu pun terpaksa <laughs> menahan air ludahnya Akmas nah, jadi demikian Wakala falu Ibnu umair demikian juga yang dilakukan oleh Ibnu umair karena min asyadin nasfihi termasuk seorang ulama yang sangat disiplin dalam masalah ini. Wa kana yaghdab wa Dia terkadang marah dan teriak. Ah, begitu. Wa kana idza ra'a may yabra may yubri may Kalau dia lihat ada yang meraut pensilnya, maka wajahnya akan langsung bertukar karena marah. Enggak menghormati majelis ilmu lah, gitulah kira-kira. Wakana waki waqi' di fi majlisihi ka'annahu fi salat. Demikian juga waki, waki ya. waki dalam majlisnya. Kalau orang-orang waki berada di eh, kalau orang-orang berada dalam majlisnya waki, maka mereka seperti dalam keadaan salat. Sangin diam begitu. Fa in angkara min amrim syai'an in ta'ala wa dakhal. Kalau dia mengingkari satu permasalahan, dia lihat ada yang main-main ataupun yang berbicara atau me, me, meraut kolamnya, penanya atau ya tersium-sium sendiri misalnya. Kalau dia lihat ada satu hal yang dia ingkari, kemudian bagaimana? Dia pun mengambil sendalnya dan masuk ke dalam rumah. <laughs> Jadi apa namanya? Terbengong-bengonglah majelisnya kalau ada yang kalau ada yang berbuat seperti itu. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dari Abi Asim An-Nabil Sami'tu Sufyan At-Tauri qad hadara majlisu syabban min ahli ilmi. Ini juga berkaitan dengan adab ilmu. Aku berkata kepada Sufyan as tauri Aku mendengar Sofyan Asauri, yaitu ketika seorang laki-laki, seorang anak muda yang Eh, seorang orang seorang anak muda yang alim datang ke majelisnya. Wa huwa yatara'su wa yatakallamu yatakabbaru bil ilmi 'ala man huwa akbaru minhu. Pada saat itu dia merasa lebih hebat dan berbicara ya tentang ilmu padahal di sana ada yang lebih tua dari dia. Qala Abi Asim berkata, wa Sofyan." Melihat tingkah laku anak muda ini, Sofyan As-Sauri marah. Dia berkata, "Lam yakus salaf hakada." Para ulama salaf dahulu enggak pernah seperti ini. Karena ahaduhum la yadda'i imamati di sana. Bahwasanya tidak ada seorang pun mereka yang mengatakan menganggap dirinya sebagai imam ataupun duduk di tengah-tengah majelis sampai dia menuntut ilmu selama 30 tahun. Menuntut ilmu selama 30 tahun baru dia bisa mengatakan dirinya apa namanya? mendapat peringkat sebagai imam, mendapat peringkat sebagai seorang yang alim 30 tahun. Wa anta tatakabbaru 'ala man huwa ashannu fika minka. Sementara kamu merasa lebih besar, merasa lebih hebat daripada orang yang lebih tua dari kamu kum anni. Pergilah wala aro kata dunumin majelsi. Pergilah dan jangan dekat-dekat lagi. Nah, begitu. Ini merupakan salah satu uh, adab dalam talabil ilmi. Kemudian Sami itu sofian azawi. Aku mendengar sofian azawi berkata, "Idza ra'aita syabba yatakallamu 'indal masyayikh, fa in kana qad balagha min 'ilmi ma balaghan, fa'is min khairihi fa innahu haya." Apabila kamu melihat seorang pemuda berbicara di tengah-tengah orang tua, ya. Berbicara artinya berbicara ilmu sementara di sana ada orang tua yang alim juga. Walaupun orang ini, pemuda ini telah mendapatkan ilmu sedemikian banyak, ketahuilah ya, jangan harapkan kebaikan dari pemuda ini. Kenapa? Karena eh, ini itu merupakan tanda-tanda orang ini tidak punya malu. Kenapa? karena dia merasa hebat, merasa lebih e, memiliki ilmu yang dalam dibandingkan orang-orang yang lain. Ya, padahal banyak orang lain yang se, se, sama seperti dia, tetapi dengan usia yang lebih tua dibandingkannya. Ini merupakan apa namanya salah satu adab daripada talabul ilmi. Hadis ini sama seperti yang terjadi pada uh, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ketika dia berada di majelis orang-orang tua, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Waktu itu Rasulullah bertanya, permisalan seorang mukmin itu seperti permisalan seorang mukmin itu seperti seperti pohon seperti pohon kurma, ya. Permisalan seorang mukmin seperti pohon kurma yang tidak akan pernah jatuh, tidak pernah gugur daunnya Kemudian kata Ibnu Umar, aku tahu jawabannya. Jawaban permisalan pohon itu adalah yang dimaksud pohon adalah pohon kurma. Kata Rasulullah pertanyaannya, permisalan seorang mukmin adalah sama seperti seperti pohon yang tidak pernah jatuh daunnya dan tidak pernah gugur daunnya. Rasulullah bertanya, pohon apakah itu? Abdullah bin Umar tahu jawabannya. Pohon itu adalah pohon kurma. Namun kata beliau, karena pada saat itu aku masih kecil, ya aku malu. Karena apa? Karena di sana ada Abu Bakar, ada orang-orang yang senior, ada orang-orang yang lebih yang lebih tua. Nah, demikian. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya. Hadis tadi menunjukkan bagaimana adab dalam talabul ilmi, bagaimana apa namanya? bagaimana para sahabat dan para tabi'in tenang dalam majelis-majelis ilmu Jangankan tertawa, senyum saja nggak boleh, kan begitu? E, eh, melaut saja nggak boleh, bergerak aja nggak boleh. Jadi dia begitu mendengarkan wejangan-wejangan guru-guru mereka. Kemudian di sini komentar e, komentar Syekh Salim bin Al Hilali. Summa taro ahaduhum qad wada'a rijlan 'alal ukhra. Kamu lihat bagaimana eh, adab-adab uh, yang telah kita bacakan tadi, tetapi kamu lihat sekarang ini bahkan ada di majelis itu seorang yang meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Nah, begini. Sambil sambil belajar ini. Jadi selonjor kakinya di atas di, di atas kaki yang satu dengan kaki yang lain. Kaki yang selonjor dan diletakkan di atas kaki satu yang lagi. Di atas kaki yang lain. Waqat takunu qadamahu muqabil liwajil alim dan bahkan terkadang kakinya dihadapkan ke ke wajah gurunya, kan begitu. <laughs> Karena menghadap menghadap guru kan. Walau su'ila ahaduhum an mas'alatin lam yuhsin illa dhahkun wa qahqah. Kalau dia ditanya dan dia tidak mampu menjawab, dia hanya tertawa dan tertawa dan tersenyum. Eh, tertawa dan terbahak-bahak. Kan ada ini. Kalau dia ditanya, kalau kalau duduk kakinya selonjor, kalau ditanya tidak bisa jawab, hanya jawabannya hanya tertawa-tertawa. <laughs> Hehehe begitu. sengah sengah kata orang. Kata orang Malaysia. Sungguh orang ini cocok sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Zaid Ad-Dabusi. Apa katanya? Mali ida alzamtu hujjatan qabalani bidahkati wa qahqahati. Kenapa? Apabila aku tanya orang ini satu permasalahan, maka dia akan menjawab dengan tertawa dan terbahak-bahak. Jadi bukan jawaban. In kana dahkul mar'i min faqihihi. Seandainya tertawa itu menunjukkan kefi, apa pemahaman dia tentang agama, Fadubbu fi sahrati afqahu. Berarti beruang yang ada di padang pasir itu lebih fakih. Ya. Kalau seandainya menjawab pertanyaan cukup dengan dengan tertawa-tertawa. <clears throat> Kemudian Berkata Sufyan al Sufyan Aunah, Sufyan ibnu Uyainah, "Qadima alaina Ubaidillah bin Amr al-Kufi. Ubaidillah bin Amr bin Umar al-Kufi datang kepada kami dzalika mundu zaman. Falam manadhara ila ashabil hadis wasu wasu wasu wasu ra' Wasu atihim kola ketika dia melihat santri-santri penuntut hadis ya tidak memiliki adab dalam menuntut hadis, apa katanya? Cintum ala ilma wa ahlah. Kalian telah mencela ilmu dan pemilik ilmu. Lau adrakani wa iyyakum Umaru auja'na dorban. Seandainya aku dan kalian ini bertemu pada zaman Umar, bertemu dengan Umar bin Khattab, tentunya Umar bin Khattab telah memukul kita semua. Kemudian berkata Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Ma hadza antum ila yasirun min al-adabi ahwaju minkum min katsiril ilm." Sesungguhnya kalian sungguhnya kalian lebih membutuhkan adab dibandingkan membutuhkan ilmu. Lebih membutuhkan adab dibandingkan membutuhkan ilmu. Artinya bagaimana? seorang yang alim tanpa disertai dengan adab, maka keilmuannya tidak ada guna sama sekali. Tentu adab di sini ya yang kita maksud dengan adab di sini adab-adab ya, bagaimana cara ilmu, adab dalam memberikan ilmu dan adab dalam dan seterusnya. Dan semua itu tentunya juga berada di di bawah koridor Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu di sini ya ilmu fikih, ilmu ibadah, muamalah seterusnya. Dan semua itu ya ada tidak ada harganya apabila tidak dibarengi dengan dengan adab. Berkata Al Hasan bin Ismail, Sami itu Abi yaqul kana yajtami'u fi majlisi Ahmad zuha ala khamsi aulufun aw yazidun. Aku mendengar dari ayahku bahwasanya Majlis Imam Ahmad dihadiri oleh para talabul ilmi, para santri sekitar uh, Lima ribu orang atau lebih. Jadi majlis Imam Ahmad dihadiri lima ribu orang atau lebih. Aqallu min khamsin mi'ah yaktubun. Yang 500 itu menulis hadis. Wal taallamu yata'allamuna min husnul adab wal husnul sumt. Sementara yang 450 yang lainnya datang ingin belajar bagaimana adab yang baik dan bagaimana cara diam yang baik. Nah, coba bayangkan. Jadi yang 450 itu belajar adab. Hanya 500 saja yang menulis hadis dari Imam Ahmad. Jadi para ikhwafidin rahimahullah wa iyyakum, inilah hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui mengenai uh, menghormati majelis-majelis ilmu ya sebagaimana dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in dan para ulama-ulama salaf yang terdahulu yang diambil dari sabda Rasulullah SAW yang diambil dari hadis Jibril hatta jalasa ila Nabi sallam fa asnada rubbataihi ila rukbatayhi wa wada yadayhi ala fakhidayhi hingga laki-laki tersebut duduk dekat Rasulullah dan menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin innahu wal ghafur rahim.